Keutamaan tauhid dan perkara yang bisa menghapuskan dosa. Perkara yang bisa menghapuskan dari dosa satu di antara keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid sangat banyak. Dan di antaranya apa yang akan bisa menghapuskan dari kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Bab keutamaan tauhid ikhwati fillah beliau datangkan setelah menjelaskan bab yang pertama ini tentang manzilatut tauhid kedudukan tauhid atau tentang hakikat tauhid sebagaimana telah kita bawakan dan kita pelajari dalam bab yang pertama dengan nas-nas yang beliau telah bawakan. Sehingga keutamaan terakhir dalam rangka untuk memberikan targhib kepada kita sekalian, memberikan penyemangat sehingga orang lebih semangat, lebih tertarik karena mewujudkan tauhid utamanya sangat besar dan semua rata-rata manusia fitrahnya dia akan semangat ketika dia mendapatkan keutamaan atau mendapatkan faedah mendapatkan ini kelebihan-kelebihan dengan melakukan amalan-amalan tersebut sebagaimana kebiasaan manusia orang kuliah tentu memilih kepada kampus-kampus atau universitas yang favorit. Kenapa? Karena memiliki banyak keutamaan, kelebihan, memiliki nilai-nilai lebih dibandingkan dengan yang lainnya. Secara umum demikian. Selama ada yang lebih utama dan dia bisa melakukan, mewujudkan, maka pasti semua orang akan memilih yang lebih utama. Makanan juga demikian, ada yang lebih enak, milih yang lebih enak. Demikian manusia. Maka bab tentang keutamaan tauhid dalam rangka untuk menimbulkan ini semangat agar orang lebih terdorong dalam rangka mewujudkan tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita memahami tentang kedudukan dan hakikat tauhid seperti dalam bab yang pertama. Telah kita awali atau telah kita lalui Pembahasan bab yang kedua dari ayat Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mereka beriman dan tidak mencampur iman mereka dengan kezaliman maka bagi mereka al-amnu wal tidak bagi mereka keamanan dan petunjuk tentang ayat ini, kawan, coba jelaskan atau terangkan apa yang antum ketahui tentang ayat tersebut. Eh, Terus? Iya terus. Kemudian dia juga akan mendapatkan petunjuk, petunjuk di dunia dan di akhirat. Iya terus. Petunjuk di e, keamanan di dunia yaitu berupa ketenangan hati. Kemudian keamanan di akhirat yaitu terhindarnya seseorang itu dari azab kubur maupun azab akhirat. Iya. Kemudian petunjuk di dunia berupa ilmu dan amal soleh. Kemudian petunjuk di akhirat berupa kemudahan masuk ke dalam um, kemudahan melewati siratul mustaqim. Ya, terus? Kemudian yang kezoliman itu ada tiga. Iya. Yang pertama yaitu kezoliman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hmm. Kemudian yang kedua yaitu kezoliman terhadap sesama manusia. Iya. Kemudian uh, yang ketiga yaitu kezoliman terhadap diri sendiri, yaitu buat maksiat. Iya, terus? Apa dampak kezaliman dengan al-imwa dengan al-iktida, al-amnu wal Uh, eh, semakin seseorang itu dia bisa melepaskan diri dari ketiga kezaliman itu, hmm. maka dia semakin mendapatkan keamanan dan petunjuk. Maksudnya? Maka semakin orang itu dia terhindar dari kezaliman yang pertama, hmm. kemudian kezaliman yang kedua, kepada manusia, hmm. kemudian yang ketiga terhadap diri sendiri, yeah. Ya. maka dia semakin aman baik di dunia maupun di akhirat dan semakin mendapatkan petunjuk. Hmm. Sehingga semakin dia melakukan keboliman akan berdampak kepada keamanan. Kurangnya keamanan yang dia miliki dan kurangnya jaminan hidayah yang dia dapatkan. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sangat erat antara terwujudnya tauhid dengan terwujudnya al-amnu, keamanan. Baik secara pribadi maupun masyarakat. Oleh karena itulah di antara doa Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, "Rabbi ja'al hadza al-balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam." Ya Rabb jadikan negeri ini negeri yang penuh dengan keamanan dan jauhkanlah aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala. Al-amnu yang terwujud di sebuah negeri sangat ter, sangat terkait erat dengan terwujudnya at-tauhid sebagaimana dalam doa Nabiullah Ibrahim tersebut, Rabbi ja'al hada al-balada aminan. Ya Allah jadikan negeri ini negeri yang aman Kemudian doa berikutnya wajib bani wa anak budal asnan, dan jadikan dan jauhkan aku dan anak turunku dari menyembah kepada berhala sehingga mentauhidkan Allah ini membersihkan dari perbuatan syirik sangat berkaitan erat dengan terwujudnya keamanan di sebuah negeri karena memang Barang saya mewujudkan iman, dia akan ah, mendapatkan keamanan. Karena di antara makna iman dari kata-kata al-aman ini dia mendapatkan ya ini keamanan baik secara pribadi maupun masyarakat. Demikian pula khotibillah coba ketika Allah SWT menjanjikan pada kaum mukminin beberapa janji keutamaan bagi orang mereka beriman. Lihatlah adanya hubungan yang erat antara terwujudnya al-amnu dengan at-tauhid. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladziina min qablihim wa la yubaddilana wa la yumakkinanahum dinahum alladzii qada lahum wa la yubaddilanahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusrikuna bi syai'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh. Apa di antara janji Allah kepada kaum mukminin yang beriman dan, dan, dan beramal saleh? La yastakhlifanahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim Allah akan berikan kekhilafahan ini kekuasaan di muka bumi sebagaimana Allah SWT telah memberikan kekuasaan kepada orang sebelum mereka ikhwan fillah ini adalah janji Allah SWT dan Allah tidak pernah menyelisi janjinya dan Allah zat yang paling jujur perkataannya wa man asdaqu minallahi qila Siapakah lebih jujur perkataannya dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah telah membuktikan janji ini kepada generasi awal kaum muslimin di antaranya. Sebagaimana kita mengetahui kaum muslimin 1300-an tahun Allah berikan kekuasaan, kekhilafahan yang kemudian diakhiri dengan keruntuhan kekhilafahan Turki Utsmani yang kemudian sekarang yang di depan mata kita yang kelihatan adalah negeri kufar barat Amerika demikian pula Rusia demikian pula Inggris demikian pula Jepang kemudian kaum muslimin nampak seakan-akan tidak nampak sehingga simbol kemajuan kemegahan kemenangan adalah negeri barat negeri kafir sesungguhnya kemunculan mereka belum lama kaum muslimin Allah telah berikan sekian ratus tahun seribu tahun lebih dan tentu keruntuhannya bil asbab, dengan sebab-sebab. Dan di antara sebab-sebab itu adalah banyaknya kesyirikan yang tersebar di mana-mana dan ditinggalkannya ajaran Rasulullah SAW sehingga rusaknya kedua syahadat syahadat tauhid dan syahadat ya Rasul maka apabila kemudian menimpa para kaum muslimin sesuatu yang tidak diinginkan dari kebinasaan dan kehancuran sesuatu yang wajar apalagi memang Rasulullah SAW telah menyebutkan wajuila adillah wasighar ala man khalafa amri dijadikan kerendahan dan kinaan akan menimpa kepada orang yang mereka menyelisiku dan Nabi telah bersabda dalam ayat dalam hadis yang banyak tentang kerendahan yang akan menimpa kaum muslimin ketika mereka menyelisih ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dalam bentuk maksiat maupun dalam bentuk bid'ah. Dua-duanya merupakan penyelisihan terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebarnya maksiat menyelisih itibak para nabi. Munculnya bid'ah-bid'ah merupakan menyelisih itibak para nabi. Sehingga mereka melakukan adzunub wal ma'asi kemudian melakukan al-ibtida ini semuanya merupakan bentuk penyelisihan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala hati mereka telah begitu rapuhnya bergantung dengan Allah dan mereka begitu lemahnya bergantung eh, dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi telah katakan dalam hadis yang sering kita sampaikan, "Idza tabayyatum bil ina wa khatum atnabal baqar wa waraditum bil bisar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yansimuhu hatta tarju ila dinikum." Hadis yang menunjukkan bagaimana kita akan dicampakkan dalam kerendahan apabila umat ini dia telah tenggelam dalam praktek jual beli ribawi, dia telah ini asyik dengan dunia mereka, dia tinggalkan segala dimensi jihad, maka Allah akan campakkan dalam kinaan dan Allah tidak akan cabut kinaan tersebut hingga mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arruju ila dinillah Kembali kepada agama Allah merupakan pangkal kemuliaan, sumber kemuliaan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin. Sebagaimana sebagaimana yakni Salahuddin Al-Ayubi bagaimana beliau menyebutkan tentang pasukannya. Pernah beliau keliling malam mengecek kemah-kemah pasukan kaum muslimin ketika dia mendapatkan kemah yang di situ kaum muslimin dia menghidupkan malam dengan qiyamul lail maka beliau mengatakan min huna ya'tin nasr dari sini akan mendapatkan kemenangan dari dari seperti ini akan mendapatkan kemenangan dan ketika beliau mendapatkan kemah yang penduduknya tertidur semuanya dia pulas tidur tidak menghidupkan malam tidak qiyamul lail apa yang beliau katakan min huna ta'til hasimah dari sini akan terwujud kekalahan. Sehingga kembalinya seorang kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan tentu kembali yang paling pokok adalah kembali kepada tauhid dan kemudian kembali kepada agama dari cabang-cabang ajaran Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sumber yang akan menjadikan umat ini kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan wala yumakkinanahum dinahum alladzi qadalahum Allah akan mengokohkan mengukuhkan agama yang Allah ridha untuk mereka sehingga manusia bagaimana melihat ketinggian Islam sebagaimana manusia di zaman kejayaan Islam bagaimana memandang Islam agama yang kokoh yang tinggi yang mereka perhitungkan yang mereka berkiblat kepada ini Islam Demikian pula wala yubaddilanahum min ba'di khawfihim amna. Dan akan kami gantikan yakni ketakutan mereka dengan rasa aman. Lihat al-amnu sangat berkaitan erat dengan terwujudnya keimanan dan amal saleh dan Allah tutup dengan kalimat kapan mereka mendapatkan ini semuanya ya budunani la yusriku nabi syai'an ketika mereka semata-mata hanya beribadah kepada Allah dan mereka tidak menyekutukan Allah sama sekali sehingga terwujudnya al-amnu sangat erat kaitannya dengan ini terwujudnya tauhid keimanan dan amal saleh di tengah-tengah kaum muslimin ini demikian diantaranya ayat yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu di ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am sekarang kita masuk insyaallah hadis Ubadah bin Samit, silakan baca wal jannata wal jannata haqqun wal jannata haqqun wan naru haqqun adqallahu al jannata ala ma min al amal iya khotibillah antum lihat hadis tersebut di mana Rasulullah SAW ini bersabda di hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu Nabi bersabda man syaida an la ilaha illallah barang siapa yang dia bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Muhammad eh, Isa semata-mata la syarikalah yang tidak ada sekutu bagi Allah swt. wa taala. Wahdahu la syarikalah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang kedua. Dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad hamba dan utusan Allah. Yang ketiga, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh. Dan bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah. Wa kalimatuhu ila wa, wa kalimatu alqa ila Maryam dan kalimat yang Allah letakkan pada Maryam wa minhu dan ruh dari Allah Subhanahu wa taala wal jannata haqqun surga hak wal nara haqqun neraka hak adkhalallahu al jannata ala makana al amali Allah akan masukkan dia ke surga sesuai dengan kadar amal yang dia lakukan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis hadis yang sangat agung di dalamnya memuat semua perkara akidah yang akan memasukkan seorang ke dalam jannah. Dari hadis ini semuanya isinya akidah. Ini keyakinan. Bagaimana hati dia meyakini tentang perkara-perkara tersebut dan apabila dia memiliki keyakinan yang benar tentang perkara tersebut, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga sesuai dengan kadar amal yang dia miliki. Mari kita lihat kandungan yang ada di dalam hadis tersebut. Man syahida barang siapa yang dia mempersaksikan saksi bukan hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tapi mempersaksikan ini dia berilmu dia beriktiqad dia berkeyakinan dan dia mewujudkan amalan tersebut baru namanya dia adalah seorang saksi menyaksikan dia mengetahui tentang kalimat la ilaha illallah sehingga kalimat man syaida ala kulihal yaitu orang yang mereka memenuhi persyaratan berkaitan dengan syurutu la ilaha illallah adapun syurut kalimat la ilallah yang dikatakan para ulama bahwasanya la ilallah merupakan miftahul jannah dengan riwayat yang dibawakannya dan tentu miftah ini kuncinya surga miftah tidak akan dikatakan miftah kecuali lau asnan, kecuali kunci tersebut yang memiliki gerigi bisa enggak sebuah eh, ini eh, pintu dibuka tanpa atau dibuka dengan kunci tanpa gerigi tidak bisa tidak bisa? Iya. Harus pakai gerigi. Kalau beda geriginya, nggak buka juga. Ada nggak pintu yang dibuka tanpa gerigi? Pintu hotel? Kuncinya tanpa gerigi. Hah? Terus? Bagaimana? Bagaimana ya kawan? Mana kirkinya? Sekarang bisa nggak sembarang kartu untuk buka? Ya ini pintu hotel, salah kamar nanti bisa buka? Tidak bisa. Ada pinnya. Nah, pinnya itulah tentunya adalah gerigi daripada kunci tersebut. Qanifillah la ilaha illallah dia tidak akan berfaedah bagi pemiliknya kecuali memenuhi syurut kecuali memenuhi syarat la ilaha illallah para ulama menyebutkan sab'ah ada tujuh perkara yang merupakan syurut kalimat la ilaha illallah sehingga kalimat itu akan menjadi kalimat yang faedah yang bermanfaat dan berfungsi sebagaimana keutamaan kalimat la ilaha illallah apa itu syurut la ilaha illallah kawan tujuh tersebut yang sudah belajar syurutu la ilallah kelas terus batang royong coba disebutkan jangan kan lebih <laughs> pertama ikhlas kedua as yang ketiga al-alimu al-ilmu yang keempat? Hah? Al-mahabbah. Yang kelima? Al-yaqin. Yang keenam? Al-inqiyah. Yang ketujuh? Al-qabul. Yang pertama al-ilmu. Bagaimana orang harus faham tentang kalimat la ilaha illallah? Bagaimana dia akan mengamalkan kalau nggak faham? Semua orang nggak paham maka nggak akan bisa beramal. Semua perkara yang tidak difahami tidak akan mungkin dia bisa melakukannya. Sekarang antum dikasih senjata F16. Nggak tahu caranya, bagaimana cara mengoperasikannya itu. Bisa nggak kemudian mengamalkan dengan benar? Tidak mungkin. Saya tidak membunuh dia sendiri, jebret, atau mati. Membutuhkan ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu sehingga tidak mungkin orang bisa mengamalkan dengan benar tanpa ilmu. Maka surut atau syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah adalah al ilmu, wajibnya dia berilmu. Yang kedua, al yakin. Tidak cukup dia sekedar tahu. Akan tapi dia wajib memiliki keyakinan al munafil syak keyakinan yang tidak boleh bercampur dengan keraguan sedikit pun. Karena seorang mukmin adalah orang mereka wajib memiliki keyakinan yang bulat tanpa ada keraguan. Yang ketiga yaitu asidoku. Hendaknya dia memiliki kejujuran dalam mengucapkan sebagaimana yakin merupakan sifatul mukminin, ragu sifatul munafikin dan tidak berfaedah ucapan la ilaha illallah yang ucapan orang munafik yang disertai dengan keraguan, tidak dengan keyakinan. Demikian pula kejujuran, asidaku. Orang mukmin mengucapkan dengan jujur, ulaika musaddiqun. Adapun orang munafik, Allah katakan mereka adalah orang yang kadzib. Wallahu ya'lamu innal munafiqina lakadzibun. Mereka adalah kadzib maka ucapan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan orang munafik la yang fa tidak manfaat ini yang ketiga yang keempat seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia wajib memiliki sifat mahabbah mencintai kalimat tersebut sehingga dia mencintai kalimatnya mencintai konsekuensinya kelasimannya mencintai pemilik kalimat tersebut mencintai orang mencintai kalimat tersebut ini yang disebut dengan dia memiliki akan memiliki al-wala wal-bara memiliki kecintaan dan kebencian bagaimana orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia membenci kalimat tersebut tidak mungkin dia wajib memiliki kecintaan dan kecintaan merupakan roh bagi orang yang mereka akan beramal orang yang tidak memiliki mahabbah tidak bisa menikmati orang tidak memiliki kecintaan tidak akan mungkin bisa menikmati pernahkah antum beristri ikhwan? belum Bagaimana orang beristri dan tidak mencintai sama sekali? Apa bedanya istri dengan bantal? Apa bedanya istri dengan pohon kelapa, pohon pisang? Kalau tidak mencintai sama sekali, orang tidak selera, tidak mencintai, tidak senang, tidak ada hasrat, tidak punya sama sekali hasrat, bagaimana dia akan semangat untuk melakukannya tidak mungkin. Maka seorang mukmin dikatakan Allah Subhanahu wa taala walladzina amanu asyaddu hubban lillah orang mukmin itu kecintanya sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga semua yang berkaitan dengan mewujudkan keimanan, mewujudkan amal iman akan menjadi sesuatu yang sangat nikmat, yang lezat dia merasakan sehingga dia asyik dengan amal tersebut. Itulah kaum mukminin. Karena dia menikmati dengan amal-amal tersebut. Maka ucapan kalimat la ilaha illallah wajib dia mengadakan al-mahabbah, jadi kecintaan. Kemudian yang kelima, yang kelima wajib dia memiliki ini sifat apa ikhwan? Ya, Hah? Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga asidku yang keempat al-mahabbah yang kelima adalah ikhlas. Dia wajib memiliki keikhlasan dalam mengucapkan kalimat tersebut sehingga tidak boleh bercampur kekeruhan, kekeruan syirik atau kekeruan ria, dua-duanya akan merusak daripada kalimat yang diucapkan dari kalimat la ilaha illallah Sebagaimana orang mukmin adalah mereka orang-orang mukhlis yang Allah perintahkan ala lilaidinil khalis wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Yang dituntut Allah mereka mengucapkan kalimat ini dengan mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ibadah sehingga dia tidak menyekutukan Allah dalam mewujudkan ubudiyah. Adapun musyrikin la yang fa ucapan mereka. La yang fa tidak memiliki manfaat sama sekali. Karena kesyirikannya akan membatalkan semua kebaikan yang dia lakukan. Yang keenam, al-inqiyat. Yang keenam, bagaimana dia mewujudkan dia taat, tunduk, patuh mewujudkan ini kalimat tersebut karena tidak ada maknanya kalau dia tidak mewujudkan, dia tidak menyombongkan diri, dia tidak menolak ketika diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka mengatakan aja'al al aliyata ilan wahidan. Ini dia menolak, dia tidak mewujudkan. Ketika dia diajak mengucapkan kalimat la ilallah, mereka mengatakan, apakah kami harus menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu? Ini adalah penolakan tidak tunduk pada kalimat tersebut dan yang terakhir al-qabul yaitu dia menerima adanya kelegaan hati, keridhaan hati sehingga betul-betul hatinya dengan lapang menerima kalimat tersebut. Dengan demikian tidak akan manfaat khotifillah ucapan kalimat la ilallah kecuali dia memenuhi syurutu kubuli la ilaha illallah syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah itu sab'ah ini tujuh ulangi tujuh itu ikhwan yang pertama al ilmu yang kedua al yakin yang ketiga ah as yang keempat al mahabbah yang kelima al ikhlas yang keenam al inqiyad yang ketujuh al qabul ini adalah syurutu la ilallah yang harus antum ketahui sehingga kalimat ini kalimat yang nafi, yang nafiah bagi orang mereka mengucapkannya yang akan memberikan seluruh kemanfaatan dari kalimat la ilaha illallah. Demikian juga watibillah rahimani wa bahwa kalimat la ilaha illallah ini dia dikatakan orang mempersaksikan kalimat tersebut apabila dia betul-betul mewujudkan tujuh syarat tadi. Kalau ditanya sekarang, dari mana para ulama dia membuat tujuh syarat dari kalimat la ilaha illallah. Bukankah itu perkara bid'ah yang tidak pernah ada dalilnya Quran maupun sunnah? Bagaimana ya kawan? Ada nggak dalil yang menunjuk yang menunjukkan Nabi syurutu la ilallah sab'ah. Syarat la ilallah ada tujuh. Ada nggak hadisnya yang pernah menyebutkan itu? Lalu kenapa antum menetapkan yang tujuh tersebut? Bukankah berarti menyelisih atau tidak ada nas? Antum beramal tanpa nas? Bagaimana? Hah? Bagaimana? Iya. Sebagaimana ikhwati fillah, ada nggak kaum muslimin yang dia menentang dan mengatakan bahwasanya orang yang mengadakan salat memiliki rukun arkanus salat ini adalah bid'ah, ini sesat, nggak ada dalilnya, ada nggak? Tidak ada. Tidak seorang pun di antara kaum muslimin yang mereka menentang adanya ulama yang mereka ketika mengajarkan syurutus salat, kemudian arkanus salat, wajibatus salat. Kenapa nggak ditentang? Kenapa nggak diingkari? Ada nggak Rasul mengatakan arkanus ah, salat kada wa kada. Rukun salat ini dan itu. Surutus salat ini dan itu. Tidak ada. Lalu dari mana para ulama mengajarkan itu? Dari ini mengadakan penelitian, pembahasan, tatapu terhadap semua nas-nas yang ada kemudian dilahirkan, diajarkan tentang salat dengan rukunnya, surutnya, wajibnya dan seterusnya. Demikian pula ikhwatifillah yang berkaitan dengan syahadat yang beliau ajarkan. Ketika para ulama menyebutkan tentang syurut la ilallah bukan berarti tanpa dalil semuanya dengan dalil dari kitab dan sunnah. Maka dalam setiap pembahasan eh, dari 1 sampai 7 semuanya tegak di atas dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man syahida an la ilallah. Barang siapa yang dia bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga selain Allah ilahan yang batilan al-ala al-wafilah dan selain mereka dikatakan ilah adalah ilah yang palsu. Ilah yang hanya sekedar mereka namai sendiri. Oleh karena itulah Nabiullah Yusuf mengatakan kepada manusia pada kawan-kawannya ini tidaklah yang mereka sembah illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan semua apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu sungguhnya bukan ilah kenapa bukan ilah karena ma akhna ankum syai'an ma akhnat alihatun ankum syai'an segala sesembahan yang kalian sembah yang mereka sembah tidak memberikan manfaat bala mereka sedikit pun sedangkan mereka dikatakan ilah hanya ilah jadi-jadian ilah nama-namaan jeneng-jenengan aslinya adalah mereka dia kuburan kemudian disembah maka dikatakan ilah tidaklah yang mereka sembah selain Allah illa asma'an sammaitumuha antum wala abau wa abaukum. Tidak ada yang mereka sembah kecuali sekedar nama yang mereka namai dan bapak-bapak mereka namai yang sungguhnya mereka semuanya bukan ilah. Karena ilah yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah An-Nafi, Al-Dhar. Sedangkan yang mereka sembah la yasma'un wa la yubsirun wa la yanfa'un wa la Tidak memiliki manfaat, tidak bisa menolak mudarat, tidak mendengar, tidak melihat, ma'akhna'ankum aliyatukum syai'an tidak sama sekali tidak bermanfaat tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada para penyembahnya sehingga ilahan yang batilah ilahan yang batil al-aliyah al-batilah man syaida an la ilallah ini yang pertama wa la syarikalah ini takkid penekanan terhadap kalimat la ilallah La ilaha illallah ditekankan dengan wahda, Wahdahu takkid terhadap kalimat ilallah. La syarikalah takkid penguat terhadap kalimat la ilaha. Sehingga wahdahu la syarikalah sekedar kalimat takkid penguat terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini persaksian yang pertama yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesaksian kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus tegak persaksian tersebut dalam dua rukun atau di atas dua rukun persaksian dia terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama, abduh. Bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba Allah. Sehingga kalimat ini memiliki faedah menolak segala bentuk hulu, menolak segala bentuk hulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh seseorang dia bersikap hulu terhadap Rasulullah saw karena betapapun mulianya dan betapapun tingginya derajat Rasulullah saw beliau seorang hamba seorang hamba bukan Rob bukan Khalik dan tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah sedikit pun sehingga Allah Subhanahu wa taala mengajarkan meminta kepada rasulnya untuk mengumumkan kepada manusia qul innama ana basyarum mithlukum sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa seperti kalian sesungguhnya kami hanyalah manusia biasa seperti kalian sehingga Rasulullah merasakan apa yang dirasakan manusia yang lain. Rasulullah membutuhkan apa yang dibutuhkan manusia yang lain. Sehingga Rasulullah manusia biasa, tidak memiliki sama sekali sifat-sifat uluhiyah, rububiyah, semuanya yang yang merupakan khasais bagi Allah Subhanahu wa taala tidak dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah yang pertama. Sehingga keyakinan ini untuk menepis semua orang yang mereka bersikap hulu terhadap Rasulullah SAW. Di kalangan umat ini, di antara orang yang mereka hulu para nabi adalah kaum tarekat sufia. Orang-orang tarekat sufia. Yang mereka bagaimana bersikap hulu para nabi, kaulan wafilan filan, perkataan dan uh, perbuatan dan mungkin dan juga dan keyakinan mereka memiliki keyakinan Nur Muhammad, memiliki keyakinan dunia diciptakan karena, karena Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah akan memberikan pertolongan oh, dari orang dari di akhirat kelak dari, neraka. Rasulullah SAW dia bisa mengabulkan doa permintaan mereka dan sekian banyak keyakinan batil yang mereka yakini terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sekalipun beliau seorang hamba manusia biasa yang bukan Rob dan bukan ilah akan tapi beliau adalah Rasul ini utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang keyakinan tentang beliau sebagai Rasulullah memiliki lawasim memiliki kelasiman kelasiman yang mengharuskan orang mereka bersyahadat Muhammad Rasulullah dia wajib mewujudkan perkara-perkara tersebut kalimat yang pertama untuk menolak ahlul hulu orang-orang yang hulu terhadap Rasulullah SAW kemudian kalimat yang kedua wa rasuluh untuk membantah dan menolak ahlu tafrid orang-orang yang mereka melecehkan Rasulullah SAW karena sebagian umat ada yang mereka melecehkan, sebagian umat ada yang mereka merendahkan Rasulullah SAW sehingga dianggap perkataan beliau sama dengan perkataan manusia yang lainnya. Dianggapnya mensikapi beliau sama dengan mensikapi manusia yang lainnya. Ini pelecehan. Dan ini tidak tahu bagaimana beradab kepada Rasulullah SAW. Di antara lawasim, di antara wajibat kewajiban kita kepada Rasulullah SAW, alaihi ketika kita telah memiliki keyakinan beliau sebagai rasul yang pertama al imanubi wajibnya kita mengimani Rasulullah SAW, sehingga mengingkari Rasulullah merupakan kekafiran tidak akan diterima apapun amal dia selama dia tidak mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar mengimani Rasulullah aminu billahi wa rasulih imanilah Allah dan Rasulnya dan Allah mengkafirkan orang yang mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya mengimani Allah tidak mengimani Rasulnya innal ladina kafaru innal ladina innal ladina innal ladina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaqulun nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuridun wa yuriduna ayatakhidha baina dzalika sabila ulaika ula ulaika humul kafiruna haqqan mereka adalah ulaika humul kafiruna haqqan mereka adalah orang-orang kafir yang tulen siapa mereka ikhwan yang pertama orang yang mereka betul-betul mengingkari Allah dan Rasulnya jelas kafir tulen yang kedua orang yang mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya ini kafir tulen memisahkan Allah dan Rasulnya sehingga mereka mengatakan wa yaqulun nu'minu bi ba'dhin wa nakfur bi ba'dhin kami mengimani sebagian kami mengingkari sebagian atau mereka ingin wa yuridun ayat ahidu ayat wa yuridun ayat ahidu baina dzalika sabila atau mereka ingin mengambil jalan tengah antara kufur dengan iman orang seperti ini ulaika humul kafiruna haqqan orang kafir yang tulen yang tidak diterima keimanan mereka kecuali iman yang utuh kepada Allah dan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala telah membaiat kepada seluruh para Nabiullah Alaihi Wasallam untuk mengimani Rasulullah dan membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa'id akhadallahu wa'id akhadallahu mitsaqan nabiyyin Ingatlah ketika Allah SWT mengambil perjanjian dengan seluruh para nabi Allah. Lama kumul kitab wal hikmah ketika aku berikan pada kalian baik para nabi kitab dan hikmah. Kemudian Allah mengambil perjanjian kepada mereka semajakum rasulun yusa musaddiqun lima baina ma'akum. Kemudian ada datang nabi yang membenarkan semua yang telah kalian bawa. La tu'minunna kalian benar-benar mengimani nabi tersebut wala tansurunna dan kalian betul-betul menolong nabi tersebut akraftum ala dzalikum isri apakah kalian mau menetapkan yang demikian maka mereka mengatakan akrarna ya Rab kami menetapkan yang seperti itu sehingga seluruh para nabi Allah telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kewajiban kita yang pertama adalah mengimani Rasulullah SAW. Meragukan Rasulullah sedikit pun tentang kerasulannya, kekafiran yang akan menjadikan mereka ini dilimparkan dalam jahanam. Oleh karena itulah bagaimana Rasulullah mengatakan tentang orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau mengimani Rasulullah SAW sekalipun mereka telah merasa mengimani Rasulullah SAW apa katanya Waladina nafsi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي رسلت به إلا كان من أصحاب النار demi jiwa demi Allah yang jiwa ada di tangannya demi Allah yang jiwa ada di tangannya tidaklah dari kalangan umat ini seorang pun yang telah mendengar tentang kerusulanku baik dia Yahudi atau Nasrani kemudian sampai mereka mati dan tidak mengimani aku tidak mengimani risalah yang aku bawa illa kana min ashabin nar kecuali mereka akan termasuk di antara penghuni neraka kecuali mereka akan termasuk di antara penghuni neraka sehingga kewajiban pertama Pak Ikhwan al imanu bi Rasulillah yang kedua kewajiban kita kepada Rasulullah SAW at-ta'atu fi ma'amar ini kita wajibnya mentaati terhadap apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban yang mutlak yang Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang yang telah beriman, ati Allah wa ati rasul." Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kalimat ati Allah wa ati rasulah" baru kemudian wa ulil amir minkum tanpa ati'u Para ulama menerangkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah mutlak, tidak ada tawar menawar. Tidak ada tawar menawar. Adapun ketaatan pada ulil amri muqayyad, yakni bersyarat selama ulil amri memerintahkan perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang tidur ada yang khusyuk Kadang khusyuk dibangunkan. Ya bangun, ikhwan. Ikhwan billah. Ketaatan kepada Rasulullah SAW mutlak. Dan Allah menjadikan ketaatan kepada Rasulullah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah swt Man ata'a rasulah faqad ata Allah Barang siapa yang dia taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, mafhum mukhalafahnya. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Rasulullah maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketaatan kepada Rasulullah merupakan jaminan hidayah. Wa may wa in tuti'uhu tahtadu. Seandainya kalian mentaati Rasulullah sallallahu maka kalian akan di atas hidayah sehingga ketaatan Rasulullah jaminan di atas hidayah. Sebaliknya, menyelisih Rasulullah SAW merupakan jaminan kesatan di atas kesatan. Demikian banyak khawatir billah, ketaatan kepada Rasulullah maka akan menuntun ke jannah. Sebaliknya kemaksiatan bernabi akan menuntun ke nar. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang dia mentaati aku akan masuk jannah, orang maksiat padaku maka dia telah enggan masuk jannah. Demikian wa khotibillah bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan jaminan kemuliaan dan menyelisih kepada beliau merupakan kerendahan sebagaimana hadis yang telah kita sampaikan ini juila adzillatu wasighar ala man khalafa amri dijadikan yakni kehinaan dan kerendahan menimpa para orang yang mereka menyelisih perkaraku Allah Subhanahu wa taala bagaimana telah memberikan pelajaran pada kita dalam dua ini event yang sangat penting yang Nabi yang Allah memberikan pelajaran tentang pentingnya mentaati Rasulullah SAW dan apabila mereka menyelisih Rasulullah maka Allah akan menunda pertolongannya atau akan memperlambat pertolongannya dan mereka tertimpa musibah peperangan apa ya kawan yang pernah menjadi pelajaran di kaum muslimin bahwa menyelisih Rasulullah Allah SWT menunda pertolongan bagi mereka perang Uhud bagaimana kaum sumin menyelisih Rasulullah ketika perintah untuk tetap bertahan di Bukit Roma yang kemudian kemenangan episode awal berbalik menjadi kekalahan yang sangat menyedihkan Nabi hingga terbunuhnya 70-an suada Uhud termasuk Hamzah ini merupakan pelajaran besar dari Allah kepada kaum muslimin dan ketika kaum muslimin memprotes seakan-akan grundel, anahada, bagaimana kita bisa mendapatkan yang seperti ini? Allah katakan, ini hada min indi anfusikum. Semuanya berasal dari diri kalian karena ulah kalian. Ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ya fillah. Yang ketiga, di antaranya bahwasanya ketaatan kepada Rasulullah, eh, ketaatan kepada Nabi sallallahu <clears throat> eh, yang ketiga kewajiban kita kepada Nabi sallallahu adalah itu mahabbah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah kelaziman kita mengimani Rasulullah atau bersyadat Muhammad Rasulullah. Kenapa kita mencintai? Ikhwani fillah. Kalau kita tanya, kecintaan seseorang kepada orang lain ke, ke, kembalinya kemana atau apa yang menyebabkan orang mencintai orang lain nih kawan? hmm? apa yang menyebabkan seseorang mencintai orang lain Hah? terus faktor apa yang menyebabkan seseorang mencintai orang lain apa sana? Ya, keindahan dan yang kita apa keindahan sama yang yang masalah kita sudah ya yang pertama kembali kepada orang yang kita cintai atau perkara yang kita cintai semakin orang yang kita cintai itu memiliki kelebihan, kesempurnaan, keutamaan dan segala hal yang merupakan bentuk kehebatan, keindahan dan seterusnya, maka semakin besar kecintaan kita kepada orang tersebut. Dalam hal ini ikhwati fillah, tidak ada manusia yang lebih sempurna dalam hal akhlak dan sifat melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah sendiri yang memuji tentang kebaikan Rasulullah dari atas langit. Wa inna kala ala khuluqin azim. Dan engkau ya Rasulullah SAW adalah pemilik akhlak yang mulia. Kalimat wa inna kala ala khuluqin azim. Kesimpulan dari seluruh kemuliaan akhlak yang dimiliki Nabi Sallallahu Orang yang paling sahih, pemikiran yang paling lurus, bicara yang paling baik, akhlak yang paling baik, yang paling dermawan, yang paling penyabar, yang paling ini segala kebaikan akhlak disimpulkan wa inna kala ala khuluqin Ini yang pertama. Yang kedua, keuntungan kembalinya kepada keuntungan orang yang mencintai orang tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh orang mencintai maka dengan dua perkara ini orang akan memberikan kecintaan yang lebih di atas yang lainnya. Ketika antum katakanlah umpamanya ada dua perempuan. Perempuan yang pertama kalau dinilai nilainya tujuh setengah. Perempuan yang kedua nilainya sembilan setengah. Kira-kira mencintai yang mana ya kawan antum? Nah, yang tujuh setengah. <laughs> Tentu yang sembilan setengah. Itu sudah merupakan fitrah manusia. Antum dikasih si pitung dengan tiger, milih mana kira-kira? Hah? Kalau milih si pitung ya kebangetan sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, kembali pada keuntungan. Keuntungan mencintai dua wanita ini dia punya nilai katakanlah yang sama. Tapi keuntungan mencintai dia berbeda. Kalau yang perempuan pertama mencintai dia luar dalam oke. Okay. Ibaratnya dia keuntungannya masya Allah, keuntungan yang berlipat-lipat. Ya dari orangnya, dari orang tuanya, kemudian dari segalanya sudah pokoknya itu dia mendapatkan keuntungan lebih. Tapi yang satu mencintai yang satunya, yang oke okay hanya orang tuanya aja. Yang mau dia kawin ini nggak oke. Okay. Keuntungannya sedikit. Ini keuntungannya banyak. Kira-kira milih yang mana ya kawan? Mencelih lebih mencinta yang mana? Yang keuntungannya banyak. Ah, tidak ada keuntungan yang lebih banyak dibandingkan dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungan dunia akhirat yang akan dia dapatkan. Keuntungan apa yang melebihi daripada keuntungan dia dimasukkan ke surga, diselamatkan di neraka, kemudian bisa bersama dengan Rasulullah SAW dan bisa bersanding dengan Rasulullah di jannah bukan harga yang murah. Rabi'ah ikhwati fillah pernah ditawari Rasulullah SAW, ya Rabi'ah salni, ya Rasulullah, ya Rabi'ah, mintalah kamu kepadaku. Kira-kira ikhwan, kalau ada datang tawaran pada antum, san mintalah kamu, minta apa kira-kira? Hah? Minta istri yang cantik, minta kendaraan yang bagus, minta rumah yang besar. Begitu? Rabi'ah eh, pakai mikir ya Rasulullah sebentar saya mikir sebentar ya Rasulullah. Dia pikir-pikir panjang kemudian muncul kesimpulan. Satu riwayat mengatakan ya Rasulullah as'aluka jannah. Ya Rasulullah, aku minta kepada engkau ini agar Allah SWT memasukkan aku ke surga. Ketika ditanya Rasulullah ya Rabi'ah, siapa mengajari Anda ya Rasul ya Rabi'ah? Enggak ya Rasulullah, saya mikir-mikir ya Rasulullah, kalau saya mendapatkan dunia, pasti dunia akan berakhir, akan lenyap. Maka kemudian saya minta kepada engkau agar Allah masukkan aku ke jannah. Yang tidak akan lenyap surga tersebut. Dalam riwayat yang lainnya kata eh, dikatakan as'aluka murafaqata murafaqataka fil jannah Ya Rasulullah aku ingin bisa menemani anda di surga. Oh ghaira dalik ya Rabi'ah. Atau yang lain ya Rabi'ah. Enggak ya Rasulullah cukup itu saja. Permintaan untuk bisa bersanding dengan Rasulullah bukan perkara yang kecil. Tidak bisa ditukar dengan dunia dan seisinya. Perkara sangat besar. Dan di antara yang menjadi dan di antara yang bisa mengantarkan seorang dia bisa bersanding dengan Nabi ini mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang bersedih. Ya Rasulullah, saya apabila mengingat kematianku, ah, ya Rasulullah apabila saya rindu kepadamu ya Rasulullah, saya tinggal berangkat ke masjid kemudian bertemu dengan Anda selesai. Akan tapi ya Rasulullah seandainya saya mengingat ketika aku mengingat kematianku dan aku pasti akan mati. Dan mengingat kematianmu dan engkau pasti juga akan meninggal juga karena takdirnya manusia meninggal. Maka saya bersedih karena kalau saya seandainya di, dia ditakdirkan Allah masuk jannah tentu berbeda dengan jannah yang kau miliki ya Rasulullah. Kesedihan yang disebabkan karena tidak mungkin lagi bisa bertemu dengan Rasulullah SAW maka Rasulullah pun tidak bisa menjawab. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ulaika ma'al ladina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasalihin wasuhada wasalihin ulaika ah, wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka siapa? Nabi, Siddiqin, Suhada, Salihin dan mereka lah sebaik-baik kawan maka kalimat yang menyejukkan orang tersebut dengan dia mentaati Allah dan Rasulnya dia akan bisa bersanding dengan Rasulullah SAW dan dia sangat mencintai Rasulullah SAW datang kepada Nabi seorang badui ya Rasulullah katanya ya Rasulullah mata sa'ah Ya Rasulullah kapan datangnya di kiamat? Nabi tidak menjawab kapan datangnya karena Nabi tidak tahu. Karena Nabi tidak mengetahui kapan datangnya kiamat dan tidak penting. Kiamat datang atau kiamat, kiamat Anda tahu atau kiamat nggak tahu, kiamat pasti datang. Dan Anda pasti akan mati. Entah sebelum kiamat atau mendekati kiamat. Anda pasti akan mati. Maka Nabi memberikan jawaban yang mengobati dan sangat bermanfaat bagi dia apa? Mada a'datta lisa'ah. Apa sih yang sudah kamu siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Ini yang penting. Antum tahu kiamat tahun sekian, tapi nggak punya persiapan, ngapain? Hanya untuk hanya menunggu waktu untuk dilempar ke jahanam. Yang penting bagi apa yang telah anda persiapkan untuk menghadapi as Maka kata dia Rasulullah, tidak ada yang kupersiapkan kecuali hubbullah wa rasuli. Kecuali kecintaanku kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka apa kata Nabi SAW, anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama dengan orang yang anda cintai. Akhwatifillah, kalimat ini bagi Anas, kalimat yang Masya Allah. Kalimat yang sangat mengembirakan bagi Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis Ini. Apa kata Anas? Ma farihtu farhan ba'dal Islam. Tidak ada kegembiraan yang aku rasakan semenjak aku masuk Islam. Melebihi asyaddu min qawli nabi, melebihi perkataan nabi yang aku dengar, anta ma'a man ahbabta. Anda akan bersama dengan orang Anda cintai. Maka kata Anas, "Uhibbullaha wa rasulahu wa Abu Bakr wa Umar." wa arju an akuna ma'hum walau walam walau lam a'mal bi a'malihim maka aku mencintai Allah aku mencintai Rasul aku mencintai Rasulullah aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berharap bisa bersama dengan mereka walaupun aku tidak beramal sekualitas amal mereka kalimat yang sangat membuat Anas bergembira dengan kecintaan pada Nabi maka akan bisa mengantarkan dia bersanding dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh kata ikhwati lihatlah kemana anda mengarahkan cinta anda kepada kufar wal musyrikin wal fusak atau kepada artis sepak bola sehingga kecintaan anda diletakkan pada mereka khawatirkan diri anda akan bersama dengan mereka seandainya anda tidak menyertakan kecintaan kepada Rasulullah SAW kepada para sahabatnya kepada para ulama dan tentu saatnya kita menyadari kita adalah orang yang tidak mungkin bisa beramal sekualitas amal mereka maka kejarlah kedudukan Anda, kejarlah tingkatkan kedudukan Anda dengan Anda memperbesar kecintaan pada mereka. Tentu bagaimana orang akan mencintai mereka tanpa mengetahui sirah mereka, ikhwan? Bagaimana akan mencintai seseorang tanpa mengetahui seseorang tersebut? Maka ada perkataan Jawa apa? Hah? Atau perkataan atau perkataan atau ungkapan bahasa Indonesia apa, ikhwan? Eh, tak kenal maka tak sayang. Tersno jalan soko kulino. Bagaimana orang akan bisa muncul kecintaan, muncul dia ya ini senang mencintai kalau dia tidak mengenal apalagi tidak mengenal sama sekali. Mengenal saja kalau masih nama terkadang belum mencegah seperti kalau dia bermuamalah secara langsung. Ikhwatibillah. Sehingga kewajiban ketiga diantaranya adalah al-mahabbah. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang keempat kepada Nabi sallam ini al-iqtida wa ta'si. Ini dia mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita wajib mencontoh Nabi? Karena Allah menjadikan Nabi sebagai uswah, qudwah. Qad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Rasulillahi uswatul hasanah. Telah ada bagi kalian pada Rasulullah uswah yang hasanah. liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira akan tapi uswa ini akan terwujud hanya bagi orang yang mereka mengimani Allah, berharap pertemuannya dengan Allah kepada hari akhir dan mengingat Allah dengan ingat yang banyak. Kenapa kita tidak pada Nabi? Ya pertama karena Nabi manusia yang paling baik secara mutlak. Manusia Rasulullah Nabi beliau adalah manusia terbaik secara mutlak tentu mencontoh kepada siapa ikhwan. Siapa yang layak kita contoh ikhwan? Eh? Siapa yang layak kita contoh ikhwan? Yang terbaik. Ngapain mencontoh yang jelek? Yang kurang baik? Mencontoh yang terbaik. Kalau ada yang terbaik, mencontoh yang terbaik. Sedangkan Nabi adalah manusia terbaik. Terbaik dalam pengakuan Allah Subhanahu wa taala bukan pengakuan makhluk dan makhluk pun juga menjadi saksi atas kebaikan Rasulullah SAW. Yang kedua, Nabi, kenapa kita contoh? Karena tidak ada perkataan Nabi kecuali semuanya wahyu dari Allah Subhanahu taala. Sehingga Nabi katakan, "Ma kharaja minni illa haq." Tidak ada yang keluar dariku kecuali al-haq, kecuali kebenaran. Sehingga kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara kewajiban kita kepada Nabi khotifillah setelah kita mengimani, kemudian kita yang dimentaati, kemudian kita mencintai, kemudian kita iktida, maka di antara pula adalah ta'zim mengagungkan Rasulullah sallallahu karena mengagungkan beliau merupakan mengagungkan syiar agama Allah sedangkan mengagungkan syiar agama Allah merupakan ketakwaan wa may yu'azzim syairallah fa inna min taqwal qulub mengagungkan syiar agama Allah maka ini termasuk tanda ketakwaan hati seorang. Dan Rasulullah SAW termasuk min syairillah dan termasuk mengangkungkan Rasulullah, mengangkungkan para sahabat, mengangkungkan para umatul mu'minin, mengangkungkan ahlul bait sehingga semuanya merupakan kelaziman pengagungan pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga alangkah celakanya mereka yang mengkafirkan para sahabat, melecehkan para sahabat, membenci para sahabat, kemudian mereka uh, membuat tipuan atas nama Ahlul Bait. Khatibillah ini diantara beberapa kelas iman kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu kita habis jam 2 <clears throat> dan uh, saya cukup sekian dulu. Saya juga karena ada, mau ada perlu. Mudah-mudahan manfaat yang kita sampaikan, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Seandainya untuk bisa datang lebih awal sedikit, maka lebih baik. <clears throat> Saya tutup sekian ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.